Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ma ba'd kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Lumatul Iqtiqad. yang disyarah oleh Asy-Syaikh Al-Alamah Shalal Fauzan atsabahullah. Kata beliau di sini barakallahu fikum wa Halaman yang ke 85. Masih sambungan daripada apa? Kisahnya siapa kemarin? Bapaknya siapa? Bapaknya siapa kemarin Esan? Yang ditanya, "Yang kamu sembah berapa? Ilah yang kamu sembah?" Kata dia tujuh katanya. Tujuh? Tujuh itu bagaimana? Yang enam di bumi, yang satu di langit. Bapaknya siapa kemarin? Bapaknya Imron. Siapa namanya? Husain. Hasan. Hasan ada yang terpotong ya Hasan itu. Siapa Ismail? Husain. Mewah, ya, dan Hasan. Hasan ada sendiri nanti. Paham ya? Nah barakallahu fi Husain, Imran bin Husain. Imran bin Husain. Nah, bapaknya ditanya oleh ya Rasulullah sallallahu salam wasallam, "Berapa ilah yang kamu sembah?" Kata dia tujuh katanya. Yang enam di bumi, yang satu di langit. Kemudian mana yang eh, kamu berharap kepadanya Eh, di saat kamu takut dan saat, di saat kamu cinta, kata dia ilah yang di langit katanya. Paham ya? Akhirnya Rasulullah mengatakan tinggalkan enam eh, ibadahnya ilah yang satu yang di langit. Kita lihat penjelasannya halaman 85 bagian bawah itu. Nah, barakallahu fikum yang punya kitab disimak ya bagian bawah itu pertengah eh, barakallahu fikum ya na'am. Wa Husain atau faqala lahu Nabi sallallahu Rasulullah SAW mengatakan kepada Husain, bagian bawah itu ya, "Man ta'udduhu li raghbatika wa Siapa enam ilah, tujuh ilah tersebut yang kamu menganggapnya ketika kamu cinta dan kamu takut? Masalah dalam hal mencintai dan rasa takutmu, siapa antara tujuh ilah tersebut yang kamu serahkan semuanya masalah kecintaan dan juga rasa takut? Yakni indama targhab fi syai', indama tahtaj ila syai', Maksudnya ketika kamu cinta terhadap sesuatu dan ketika kamu butuh terhadap sesuatu, manilnya ditatlub minhu hawa ijaka? Siapakah yang kau minta kebutuhanmu tersebut? Siapakah yang yang kamu mintai untuk kebut, untuk memenuhi kebutuhanmu tersebut? Pertanyaannya. Dari tujuh ilah tersebut siapa yang kamu mintai? Wa indama takhafu min syai' dan ketika kamu takut terhadap sesuatu, manilnya ditatlub minhu an an yu'minaka min hadal khauf Siapakah yang engkau mintai dari tujuh tersebut? Eh? Yang Engkau mintai untuk mengamankan dari rasa takut tersebut? Ayo, ini kan berarti kan pertanyaan siapa di antara tujuh tersebut? Kemudian qala alladhi fis sama. Husain jawab, yang di langit. Berarti siapa yang di langit ini Umar? Allah Subhanahu wa taala. Wa qad taqarrara tauhid bidalilihi fi anna hadhil alihatal muta'addidah la tanfa' fil rakha' wala jeddah penting ini. Dan sungguh tauhid ini telah menetapkan dengan dalilnya bahwasannya sesembahan-sembahan mutaaddidah yang banyak la tanfa' fil rakha wala tidak bisa memberikan manfaat di waktu lapang, tidak pula di waktu susah. Ini berhala patung. Patung berhala coba bayangkan. Orang-orang yang sekarang mereka taruhlah nyembah kuburan, datang kepada Mbah Fulan, Mbah Alan, kuburan si fulan, kuburan si alan itu kalau misalkan ada kesusahan, kesedihan, usahanya bangkrut misalkan, nggak bisa nolong. Paham ya? Nah, yang bisa nolong itu mungkin itu hanya untuk menguji ada setan itu loh. Karena di sini ada semacam sesajen, paham ya? Nah, barakallahu fikum apalagi yang kuburan-kuburan yang kata mereka dikeramatkan ada penunggunya. Ya, penunggunya manusia di situ, di balik tembok itu ada manusianya itu. Kadang seperti itu ya namanya orang mau mencari Apalagi musim-musim corona ini Covid-19 ini kan susah nyari kerjaannya. Eh, dia bikin apa? Bikin nampar kalau fikum eh, biar terkenal akhirnya nanti bisa menggandakan uang misalkan atau bisa eh, barakallahu fikum melariskan apa melariskan jualannya tapi syaratnya sesajen. Sesajennya ditaruh di makam kuburan tersebut. Paham ya? Setiap hari hilang karena di balik tembok itu ada orangnya. Paham maksudnya? Sesajennya itu dimakan sama penunggunya tadi itu. Allahul musta'an. Hati-hati ya. Nah, sekarang zamannya zaman yang penuh dengan nah barakallahu fikum kerusakan, zaman yang penuh eh, dengan apa teknologi yang canggih, terkadang syirik pun online juga syirik. Paham ya? Zaman dahulu kan offline, datang langsung kan online. Paham ya? Sekian-sekian sekian eh, dengan apa dengan jaminan ini ini menggandakan uang padahal ya sihir. Allahul musta'an. Hati-hati ya. Naam. Dan banyak yang seperti itu ter karena tertipu yang namanya orang lalai ya. Eh, ini nanti antum makan dapat ini ini, ini. sekian tolong transfer sekian sekian sekian. Nah, habis 800 ribu misalkan. Habis 3 juta misalkan. nggak terasa. Terasanya setelah apa? Mengirim. Ternyata penipu orangnya. Allahul musta'an. Ada yang seperti itu ya. Qadarul masyafa'al. Naam. Wa inna ladzi yanfa'u fil rakha wa fi syiddah wallah subhanahu wa ta'ala masyaallah. Hanya saja yang bisa memberikan manfaat di waktu lapang dan di waktu susah adalah Allah Subhanahu wa taala bukan yang lainnya. Paham ya? Yang lainnya enggak bisa. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan kelapangan, memberikan keselamatan, memberikan apa? Na barakallahu fikum kelancaran dalam usahanya. Jadi mintanya hanya kepada Allah taala. Abdullah bin Abbas, sahabat yang mulia, di saat beliau masih kecil pun sudah diajari oleh Rasulullah SAW agar apa? agar mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Ya hulam inni wa'allimuka kalimatin. Wahai seorang anak, aku ajarkan kepadamu dengan beberapa kalimat. Di antaranya apa? Idza sa'alta fas'alillah. Wa idza sta'anta fasta'inillah. Kalau minta, mintalah kepada Allah. Kalau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini termasuk bentuk kesyirikan apa zaman sekarang itu lebih ngeri, lebih dahsyat daripada kesyirikan zaman dahulu. Kenapa? Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi rahimahullah dalam kitab apa itu? Al-Qawaidul Arba' di akhir-akhir itu dari dua sisi. Lebih parahnya dari dua sisi. Sisi pertama, kalau orang zaman sekarang berbuat kesyirikan, itu di waktu senang, di waktu lapang, di waktu susah berbuat kesyirikan. Ya enggak? Usahanya lancar, sukses larinya ke kuburan. Larinya ke pantai selatan katanya. Mempersembahkan apa tumpeng, atau tumpeng ya? Nasi yang dibikin yang tinggi kayak gunung itu dia hanyutkan ke pantai selatan. Untuk siapa katanya? Iya. wah kata kata Nyai Roro Kidul katanya. Wal untuk ratu pantai selatan. Padahal syirik. Paham ya? Memang pusat kerajaan jin di laut memang. Paham ya? Cuman kalau mereka menyandarkan itu semuanya, wah ini kita kayaknya gara-gara eh, Nyiroro Kidul gara-gara ratu pantai selatan syirik gitu ya. Padahal apa? Padahal Allah Subhanahu wa taala itu semua yang menakdirkannya. Jadi sekarang parahnya di situ. Yang kedua, kalau orang zaman sekarang kesyirikannya itu enggak pilih-pilih orang. Ya enggak? Enggak pilih-pilih orang. Kalau zaman dahulu masih milih-milih orang soleh, orang yang kira-kira dianggap baik baru datang dimintai. Kalau zaman sekarang orang yang enggak soleh pun enggak jelas statusnya itu manusia atau bukan pun kuburannya ditinggikan langsung datang ke situ minta Mbah Fulan, Mbah Alan. Ternyata kuburan apa? Ah, Abu kasah Kambing. <laughs> nah, kalau bisa juga. Kalau kisahnya kemarin kuburan kuda ya. Kuburan kuda. Wah, minta-minta ternyata kuburannya itu kuburan kuda gitu loh. Allah musta'an. Kalau mau ke Solo ada juga di Solo. Lebih eh, ngeri lagi. Paham ya? Nah, kiai tapi wujudnya bukan manusia, kiai selamat. Iya enggak? Wujudnya bukan manusia itu. Wujudnya apa? Kerbau. Eh, maksudnya kerbau dia ya. ya. Allah musta'an. Terkenal ma'ruf Kiai Selamat. Orang minta pesugihan, minta keberkahan. Allahul musta'an. Kalau zaman dahulu mereka pilih-pilih. Kalau zaman dahulu mereka kesyirikannya ketika waktu senang saja. Kalau ketika susah mereka benar-benar ikhlas. Kita lihat lagi. Wa hadza aidan mutakarrar 'indal musyrikin. Ini juga termasuk perkara yang tetapkan di sisi orang-orang musyrikin. Annahum idza waqa'u fi syiddah fa innahum yukhlisuna ad-du'a lillahi 'azza wa jalla. Penting ini. Bahwasanya orang-orang musyrikin ketika mereka terjatuh dalam perkara yang susah dan genting, mereka mengikhlaskan doa hanya untuk Allah taala. Kisahnya kan dalam Al-Qur'an banyak ya, kisahnya di antaranya apa? Apabila mereka melakukan nah perjalanan lewat perjalanan laut berlayar Paham ya? Mereka di atas kapal, di atas perahu. Bagaimana mereka keadaan mereka? Ikhlas. Berdoa karena Allah Taala karena berharap yang selamat. Tapi kalau sudah sampai ke daratan bagaimana? Idahum yusyrikun. Tiba-tiba mereka apa? Berbuat kesyirikan. Nah, kalau di tengah lautan mereka berdoa, "Ya Allah, ya Allah." Ini zaman saat itu. Kalau zaman sekarang ketika parah, ketika sedih, susah larinya bukan ke pada Allah taala tapi malah ke mana? Ke penunggu Gunung Merapi misalkan, ke pantai selatan, sudah tahu gempa bumi larinya ke sana. Ngapain? Amin ya Allah mustan. Paceklik panjang, kemarau panjang, larinya enggak pada Allah taala, enggak malah melakukan sholat istisqa tapi malah apa? Melakukan kesyirikan. Apa kesyirikannya? Kata mereka biar hujannya turun ketika kemarau panjang. Apa kemarin itu? Sapu lidi dihadapkan ke langit. Amin ya? Di situ nanti ada berambangnya, bawang merah itu, bawang Lombok, cabai itu situ ada. Enggak tahu pokoknya komat kamit baca apain jelas nanti biar hujan turun. Kesirikan. Ada gempa bumi, apa yang mereka lakukan biasanya? Mukul-mukul apa? Mukul ke bambu, ya enggak? Kukuh bakuh kata mereka. Allah mustan Macam-macam Kesirikan zaman sekarang ini ya. Allah mustan Larinya tidak kepada Allah taala tapi kepada selain Allah taala. Wa sauna dan mereka melupakan alihatahum, merupakan melupakan apa? sesembahan-sembahan mereka. Li'annahum ya'lamun annahu la yukhlis minasy sadait wal qurabat wal qurubat illa Allah azza wa Dikarenakan mereka tahu bahwasanya tidak ada yang bisa mengentaskan kegentingan, kesusahan, bencana kecuali Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang mampu mengentaskan kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Faqala kemudian Rasulullah mengatakan kepada siapa? Husain, bapaknya Imran, Da'i sittah tinggalkan yang enam. Wa'bud di bisama sembahlah sesembahan yang ada di langit. Siapa maksudnya? Allah Subhanahu wa taala. Wa muka kalimat lain. Aku akan ajarkan kepadamu dua kalimat. Faas selama Husain radhiyallahu Akhirnya bapaknya Imron masuk Islam. Siapa bapaknya Imron dari Irsyad? Usain. Naam. Wa 'allamahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hatainil kalimatain. Kemudian Rasulullah mengajarkan kepada Husain, Husain bapaknya siapa tadi? Imran mengajarkan dua kalimat Allahumma alhimni rusdi. Alhimni rusdi wa qini nafsi. Ya Allah, berilah keilhaman untukku petunjukku. Paham ya? Ilhamkan kepadaku petunjukku. Dan jagalah diriku dari apa? Dari sikap pelitnya diriku. Syuh itu pelit, pelit yang sangat Pelit yang sangat syadidul bukhl namanya. Syadidu al-bukhl itu namanya syuh. Jadi mana syuh itu adalah apa? Adalah syadidul bukhl. Itu sangat pelit sekali. Orang pelit hati-hati ya. Orang pelit itu enggak bagus. Upayakan jadi orang ya jangan pelit. Dermawan, suka memberi, suka mengasihi walaupun sedikit. Walaupun nah barakallahu fikum ala kadarnya. Memberi tidak harus memberi makanan, memberi ilmu, memberi ajaran, memberi arahan itu juga termasuk. Karena ada juga orang yang berilmu pelit dia enggak mau wahana enggak mau ngajari sebulan. Lah kenapa? Nanti kalau anak ajari dia pinter. <laughs> Allah musta'an. Dia takut tersaingi. Jangan. Ilmu yang antum miliki yang kita miliki ajarkan kepada orang lain. Sampai-sampai ulama mengatakan para ulama rahmatullah alaihim dan juga yang semisal mereka mereka mengatakan apa? Zakatul ilmi ta'limuhu. Ilmu itu kalau ada zakatnya, zakatnya ilmu dia mengajarkannya itu. Hah? Jangan sampai atau punya ilmu ditanya kok diam, ditanya kemudian menyembunyikan ilmu, itu malah ancamannya apa? Mulutnya disumbat nanti di hari kiamat. Allah musta'an. Man su'ila an, ilmin, man su'ila an ilmin faqatamahu, aljamahullahu yamal qiyamah bil izamin minan nar. Barang siapa yang ditanya tentang ilmu kemudian dia malah menyembunyikannya, maka nanti di hari kiamat dia akan sumbat mulutnya dari apa? Penyumbat api neraka. Wal iyad billah. Allahu musta'an. Ikhwan fi din azza nazakumullah kita selesaikan sampai bawah itu. Fa idza alhamallahu al rusdah. Maka apabila Allah Taala memberikan ilham, taufik maksudnya ilham itu. Maksudnya ilham itu apa taufik? Taufik, ayo na'am. Taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Taala memberikan ilham, taufik kepada seorang hamba rusdah petunjuknya hasalalahu al khair fid dunya wal akhirah masyaallah maka dia akan mendapatkan kebaikan di dunia dan juga di akhirat jadi orang kalau sudah dapat petunjuk disyukuri dijaga keistiqomahannya karena menjaga keistiqomahan itu berat apalagi di akhir zaman ini paham ya harus benar-benar kuat menjaga keistiqomahan istiqomah di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah termasuk cara yang paling terbaik untuk menjaga keistiqomahan terutama di akhir zaman ini adalah talabul ilm. Duduk bermajelis mencari ilmu itu paling kuatnya sudah. Karena di luar sana banyak fitnah, subhat, syahwat yang orang kalau hatinya lemah itu nggak akan kuat. Apa perkataan sebagian para ulama? Asyubahu khattafah wal kulub dha'ifah. Innal quluba dha'ifah was khattafah. Sesungguhnya hati itu lemah sedangkan subhat menyambar-nyambar Antum tahu menyambar-nyambar? Eh, subhat itu menyambar-nyambar. Kalau hati lemah, hanyut nanti. Dia akan hanyut dan terdampar bersama subhat tadi wal billah. Nah, ini bagus sekali ini. Kalau dapat petunjuk, misalnya dia akan berada di atas apa? Nah, barakallahu fikum, kebaikan dunia dan akhirat. Karena karunia Allah Taala yang paling besar setelah Islam adalah apa? As-Sunnah. Sebagaimana perkataan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab apa? Dalam kitab apa? Yang sudah kita lewati. Nah, barakallahu fikum berkali-kali al juyush al-islamiyah. Beliau mengatakan waqad darat aqwal salaf ala anna fadlallahi wa rahmata al-islam was sunnah. Al-islam was sunnah waqad darat aqwal salaf ala anna fadlallahi wa rahmatah ya, huwal islam was sunnah. Huwal islam was sunnah. Artinya apa? Sungguh telah sepakat berputar perkataan para salaf bahwasanya keutamaan dan karunia Allah taala yang diberikan pada hamba yang paling besar yang paling utama adalah Islam dan as-sunnah. Islam dan as-sunnah. Sampai-sampai Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ketika ditanya orang yang meninggal di atas sunnah, meninggal di atas Islam dan sunnah, apa kata beliau? Man mata 'alal Islam was sunnah mata 'alal khairi kulli. Barang siapa yang mati di atas Islam dan as-sunnah maka dia mati di atas seluruh kebaikan. Masya Allah. Jadi jangan sampai terluputkan, terlepaskan. Karena Islam dan sunnah saling melengkapi. Tidak bisa terpisahkan. Sebagaimana perkataan siapa? Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam kitab apa? Syarhul Sunnah. Beliau mengatakan, "I'lamu annal Islam huwa sunnah, was sunnah hiyal islam wa la yaqumu ahaduhuma illa bil akhar." Ketahuilah, sesungguhnya Islam itu ya as-sunnah, As-sunnah itu adalah Islam dan kedua-duanya tidak akan saling tegak kecuali kalau melengkapi. Paham ya? Saling melengkapi barulah tegak. Islam akan tegak dengan as-sunnah, as-sunnah pun akan tegak dengan adanya Islam. Naam. Ikhwani fi din azza nazakumullah kita lihat berikutnya. alhamu rusdah. Paham ya? Maksudnya apa Allah Taala berikan ilham kepadanya petunjuk, yakni waffaqahu lirusd. Masyaallah. Allah Taala Allah Taala berikan taufik kepada orang tersebut lirusdi untuk apa? Mendapatkan hidayah dan petunjuknya. Wa swab dan inilah yang benar wal haq fi syai' inilah yang benar pada segala sesuatu. Maksudnya apa? Ilham di sini bukan wahyu tapi apa? Diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk senantiasa di atas petunjuk, di atas hidayah. Nah, Wa idza waqahu syuh nafsih apabila Allah telah menjaga orang tersebut dari apa? Dari sifat pelit Nah, karena pelit ini berbahaya sekali ya. Umat-umat terdahulu dibinasakan oleh Allah Taala sebabnya apa? Karena pelit. Sebagaimana perkataan Nabi kita Muhammad SAW, alaihi wasallam, fa'inna dulma, fa inna dulma dzulumatun yaumil qiyamah wattaqus suhha fa inna ahlaka kana Hati-hati kalian dengan kezaliman. Karena sesungguhnya kezaliman itu adalah apa? Adalah kegelapan kelak di hari kiamat. Paham ya? Kegelapan di hari kiamat dan berhati-hatilah kalian dengan as apa itu suh tadi? Syadidul bukhl, yaitu sikap atau sifat pelit yang sangat. Karena sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dibinasakan karena pelit. Paham ya? Nah, dengan adanya pelit dan kedzaliman tadi umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad dibinasakan. Mereka bermudah-mudahan nah mengalirkan darah kaum muslimin, bermudah-mudahan mengambil harta kaum muslimin. Sebabnya karena apa? Kedzaliman dan juga pelit. Pantunnya ingat? Pantun hiburan kalau ada orang pelit ngasih makanan, ngasih sesuatu segera diambil. Karena kalau nggak segera diambil berubah pikiran nanti. Kalau ada orang pelit, dia ma'ruf orangnya pelit, nggak suka ngasih misalkan, ketika ngasih sesuatu segera diambil ya. Barang dikasihkan tadi itu. Kenapa? Karena nanti kalau nggak segera diambil berubah pikiran, ujung-ujungnya diambil lagi nggak dikasihkan. Ya, akhirnya mau biskuit, ambil langsung. Bisa kelahiran. Karena nanti kalau waktu nggak segera ambil berubah pikiran, wah ini banyak kan ini Gak jadi dikasih. Pantunnya ingat, pantun hiburannya. Ayo yang ingat siapa antum ingat antum? Ayo, Pak. Nah, pendek, simple tapi menghibur. Apa artinya? Khudil qalila minal bakhili wa dummahu. Innal qalila minal bakhili kathiru. Khudil qalila minal bakhili wa dummahu. Innal qalila minal bakhili Kathiru. Artinya apa? Ambillah sesuatu yang sedikit dari orang yang pelit tadi. Kenapa? Dan peganglah erat-erat yang sudah dikasih tadi. Jangan dilepas lagi. Kenapa? Dikarenakan sesuatu yang sedikit itu menurut orang yang pelit banyak. Jadi nanti kalau antum nggak segera ambil, berubah pikiran nggak di nggak jadi apa nggak jadi diberikan. Allah mustahil hindari ya pelit jangan sampai ada pada diri kita. Fa'innahu innahu aidan yaslam Maka orang tersebut ketika dijaga oleh apa? nam kepelitan jiwanya oleh Allah taala maka apa? Maka dia akan selamat dari sifat pelit. Wa nam Wa manil hukuk dan juga dia akan terhindar dari apa? Menghalang-halangi hak manusia. Karena kalau pelit biasanya dia menghalang-halangi hak manusia, seharusnya dia zakat enggak mau zakat. Wa yaslam min taaddi 'ala an-nas bi akhdhi amwalihim. Nah, perhatikan dan juga akan selamat dari apa? Akan selamat untuk apa? berbuat kejahatan, mengambil harta manusia. Paham ya? Wa yaslam min ta'addi, selamat dari kejahatan, selamat dari kriminalitas. Berbuat kejahatan atas manusia bi akhdhi amwalihim dengan mengambil harta mereka. Wa salbi amwalihim dan juga dengan apa? dengan cara mengambil atau meniadakan harta mereka bi ayyi tariq dengan jalan apapun. Kalau dia di, diselamatkan oleh Allah Taala dia tidak akan berbuat kejahatan. Wa yaqtasir ala ma abahallahu dan dia akan mencukupkan dengan apa yang Allah taala nam barakallahu fikum perbolehkan. Paham ya? Nam dia dia akan mencukupkan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Dia tidak mengambil harta orang lain. Alladzi muqiya suhu nafsi. Orang yang dijaga nam barakallahu fikum apa? Orang yang dijaga apa? Yang dijaga dari sifat pelit ini nam barakallahu fikum yaktasir alal halal. Dia akan mencukupkan diri dari sesuatu yang halal. nggak akan mengambil sesuatu yang haram karena dia paham. Jangan sampai mengambil harta orang lain. Wa aidan tas wa aidan tasamnam tasmah nafsuhu bil infaq fi sabilillah. Orang yang selamat dari sifat pelit ini, dia juga akan apa? Jiwanya itu akan enam lapang untuk apa? Menginfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fayajidu mudkhiran lahu indallah atau mudkharan lahu indallah jalla wa ala. Maka dia akan menjumpai mendapatkan apa? Nah, barakallahu fikum sesuatu yang disimpankan untuknya di sisi Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya. Kebaikan tadi yang dia infakkan Allah taala yang membalasnya. Faida faida wufiqal insan li al khoslatain, maka apabila seorang mendapatkan taufik dengan dua sifat ini, yaitu mendapatkan petunjuk dan juga dihindarkan sifat pelit alhamahullah rusdah wa waqahu suhana wa waqahu syuhanafsi pertama Allah taala berikan apa taufik untuk mendapatkan petunjuk yang kedua Allah taala menghindarkan menjaga dari apa dari sifat pelit fa innahu qad jama'allahu lahu khairai ad-dunya wal akhirah maka sungguh orang tersebut telah mengumpulkan atau Allah taala telah mengumpulkan pada orang tersebut dua kebaikan kebaikan dunia dan akhirat kebaikan dunia dan akhirat. Kalau eh, barakallahu fikum ada pada orang tersebut dua sifat ini, dua sifat yang mulia yaitu mendapatkan petunjuk dan apa? diamankan, dijaga dari sifat apa? Sifat apa tadi? Eh, dijaga dari sifat apa tadi? Sifat pelit, eh, dikondisikan. Nah, ya dua perkara ini penting ya, yaitu pertama mendapatkan eh, taufik eh, agar apa dia diberi taufik Allah Subhanahu wa taala sehingga mendapatkan petunjuknya dan diamankan dijaga oleh taala dari apa? Dari jeleknya sifat pelit. Wasyahid minal hadits ini yang terakhir dan intinya dari hadis ini anna fi isbatul ulu. Intinya itu. Di dalam hadis hadis ini ada penetapan sifat ulu tinggi bagi Allah taala. Tinggi di mana? Akh Muhammad Ridha. Tinggi di mana? Tinggi di mana? Di atas ars, di atas langit yang tujuh. enam di atas arsnya enam. Naam, uluwun fi dzatih, ba'inun an qaribun min ibadih. Fa'in enam. naam. Husainan i'tarafa lillahi jalla wa ala bil ulu. Di sini Husain, Husain bapaknya siapa tadi? Hmm? Bapaknya Imran mengakui bahwasanya Allah Taala tinggi di atas, fis sama. Eh? Satu ilah yang di langit. Faqala wahidan dan bersama satu yang di langit ini fil ulu. Ya, yaitu berada di ketinggian. Tinggi di atas arsnya. Wa annahu yaudhu ya'uddu liraghbah wa rahbah. Dan dialah Allah Ta'ala yang apa? Yang dia menganggapnya ketika raghbah, yaitu ketika cinta atau senang, wa rahbah, dan ketika takut. Duna khairah bukan yang lainnya. Fafi isbatu tauhid. Di dalamnya juga ada penetapan tauhid. Wa ya azza wa jalla bil ibadah dan menunggalkan mengisahkan Allah taala dalam beribadah warahbah warahbah dan juga apa? Nama sifat rahbah itu cinta warahbah dan juga sifat rasa takut. Wallah alam sawab ini yang kita ambil berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu walhamdulillahi rabbil alamin.